alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah ketenangan batin dan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka serta para malaikat meliputi mereka dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya maka hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa nikmat seseorang yang Allah berikan kemampuan untuk menuntut ilmu agama atau menghadiri majelis ilmu adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk dimudahkan jalannya untuk masuk surga. Jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah telah kita maklumi bersama bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat singkat Kehidupan yang sangat sementara Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita akan sedikitnya kehidupan dunia ini singkatnya kehidupan dunia ini di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid ibnu Shaddad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut kemudian lihatlah berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut sedikit sekali air yang menetes dari jarinya tersebut dibandingkan dengan air yang ada di lautan itulah perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Artinya karena dunia ini rendah. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi juga kepada orang-orang kafir. Bahkan bisa jadi orang-orang kafir itu lebih banyak dianugerahkan nikmat dunia. Apa saja nikmat dunia itu? Apakah nikmat umur, nikmat kesehatan maupun nikmat kekayaan? Betapa sedikitnya nikmat dunia, tidak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat agama. Nikmat menuntut ilmu, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat salat, nikmat puasa, nikmat zakat, nikmat hidayah nikmat keimanan dan ketakwaan, maka seluruh nikmat dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka dunia dengan segenap waktu yang kita lalui dan nikmat yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Oleh karenanya, di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang keadaan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia dan orang yang paling sengsara ketika di dunia. Ada orang, ada dua orang salah satunya orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Yang kedua, orang yang paling menderita ketika di dunia. Jamaah sekalian, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dia adalah penghuni neraka. Dan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, dia adalah penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan mereka di hari kiamat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia pada hari kiamat. Dia didatangkan dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Kemudian jemaah sekalian, apa yang diperlakukan kepadanya? bagu finnari sobagatan Dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Artinya, dimasukkan ke neraka sekejap saja kemudian dikeluarkan kembali untuk apa dikeluarkan kembali untuk sekedar ditanyakan kepadanya wahai anak Adam pernahkah engkau merasakan nikmat ketika di dunia pernahkah engkau melihat kebaikan hidupmu ketika di dunia apa jawabnya jemaah sekalian orang itu mengatakan la wallahi ya rabb tidak demi Allah wahai Rob Dia katakan tidak Bahkan dia bersumpah Tidak pernah aku merasakan nikmat hidup ketika di dunia Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia Barangkali dia orang yang paling kaya Orang yang paling berpengaruh Orang yang segala sesuatu yang dia inginkan Ada semuanya tapi ketika ditanyakan kepadanya, "Pernahkah engkau merasakan nikmat hidup ketika di dunia?" Dia katakan tidak. Bahkan dia bersumpah di hadapan Allah. Maksudnya apa jamaah sekalian? Kata para ulama, dia sudah lupa. Dia sudah lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Kenapa? Karena dia merasakan sekejap berada di neraka. Itu sanggup membuat dia lupa seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Demikian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Namun dia bersabar dan dia terus beribadah kepada Allah. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga sekejap saja. Kemudian dikeluarkan kembali untuk sekedar ditanyakan, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan dan penderitaan hidup ketika di dunia, dia juga menjawab dengan jawaban yang sama, tidak demi Allah wahai Rabbku. Dia juga sudah lupa. Sekejap berada di surga sanggup membuat dia lupa berbagai macam penderitaan dan kesusahan hidup ketika di dunia. Jadi jamaah sekalian, inilah perumpamaan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kehidupan dunia ini dengan segenap waktu yang kita lalui dan kenikmatan yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Iya. Kenapa? Karena dunia ini singkat sekali. Segala kenikmatan yang kita rasakan sedikit sekali. Sebaliknya juga segala cobaan, ujian dan kesabaran yang harus kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat kelak. Ya, penderitaan di akhirat jauh lebih dahsyat. Bagaimana bisa dibandingkan? Dunia ini kita lalui mungkin 60 70 tahun saja. Kita masih bisa menikmati. Ya. Tetapi akhirat adalah negeri yang kekal. Negeri yang kekal abadi. Makanya kita harus hati-hati ada ungkapan-ungkapan yang kadang tidak disadari merusak akidah. Seperti sebagian orang mengatakan kalau ada orang mati, dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Terakhir bagaimana? Dia baru masuk. Ya. Dia baru masuk pada kehidupan yang kekal abadi. Bagaimana bisa dikatakan terakhir? Apalagi kalau dikatakan istirahat. Dari mana kita tahu dia beristirahat? Justru bisa jadi dia baru memasuki penderitaan yang lebih dahsyat. Apalagi kalau dia orang kafir, nggak mungkin dia beristirahat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, al qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di negeri akhirat. Bagaimana bisa dikatakan peristirahatan terakhir? Ya, atau sampai mengatakan rib. Apa itu rib? Apa? ya beristirahatlah dalam damai dari mana kamu tahu dia beristirahat dalam damai dan ini ucapan orang-orang kafir tidak sepatutnya seorang muslim ikut-ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka dari mana kita tahu orang itu beristirahat dalam damai justru bisa jadi dia baru memasuki azab yang lebih dahsyat yang tidak pernah sedikit pun dirasakan di dalam kehidupan dunia ini. Kuburan adalah tempat persinggahan yang pertama. Barang siapa yang selamat di dalam ujian kubur, maka dia akan selamat dalam perjalanan berikutnya. Perjalanan berikutnya akan lebih mudah baginya. Tapi kalau dia sudah tidak selamat dalam ujian di kubur, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Iya. Sampai kapan itu berakhir? Tidak akan ada akhirnya perjalanan di akhirat. Perjalanan di akhirat tidak akan ada akhirnya. Pertama kita akan memasuki alam kubur. Entah berapa tahun kita dikubur. Mungkin ada seribu tahun atau lebih daripada itu. Ya. Sudah berlalu ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu. Orang-orang yang mati dikubur mereka. Sampai sekarang mereka masih di situ, nggak kemana-mana. Ya. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Dan ada juga yang kadang dia dimasukkan ke dalam surga, kadang ruhnya dikembalikan ke kuburannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, Sudah ribuan atau mungkin jutaan tahun. Kemudian jamaah sekalian datang hari kebangkitan. Hari kebangkitan kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama itu? Itu enggak sebentar. Di situ ada satu hari yang nilainya seperti 50 ribu tahun di dunia. Itu baru padang mahsyar. Itu baru masa menunggu. Kapan dihisap? Setelah dihisap, waktu hisap itu tidak lama. Akan diadili kita atas semua yang kita kerjakan di dunia satu persatu tidak ada yang akan lolos tidak ada yang akan luput disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di antara orang yang akan diadili pada hari kiamat ada seseorang yang ditampakkan kepadanya catatan dosanya sebanyak 99 catatan. Enggak banyak, hanya 99. Tetapi besarnya setiap satu catatan itu adalah sejauh matanya memandang. Ya. Dan itu jumlahnya ada 99. Jadi kalau dia bisa memandang 10 kilo, sepanjang itulah catatannya. Lalu di dalam catatan itu dirinci semua dosanya dan ditanyakan satu persatu. Kamu akui nggak dosa ini? Kamu dan semua dia akui. 99 catatan, setiap satu catatan sejauh sejauh matanya memandang, di situ catatan dosa-dosanya dan ditanyakan kepadanya satu persatu, semuanya dia akui, tidak ada yang bisa dia mengelak darinya. Para malaikat yang mencatat tidak sedikit pun menzoliminya. Semuanya dia akui. Kalaupun lisan seseorang tidak mengakui, tangan dan kakinya yang akan bersaksi. Bahkan bumi ini semuanya akan bersaksi di mana tempat kita beribadah, di mana tempat kita melakukan dosa, semua bumi akan bersaksi atas kita. Ya. Apakah itu waktunya singkat? Waktunya sangat panjang. Belum lagi ada masa manusia melewati sirat. Manusia melewati sirat. Satu persatu melewati sirat. Kemudian yang terakhir, surga dan neraka. Dan itulah perjalanan akhir. Sampai kapan? Tidak ada lagi batas. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kematian itu Allah akan wujudkan seperti seekor kambing lalu disembelih. Disembelih dan dikatakan kepada manusia tidak ada lagi kematian. Ini kematian sudah disembelih. Ya. Waktu yang panjang yang tidak ada akhirnya, kekal abadi itulah negeri akhirat. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya sesaat. Sesaat saja dalam kehidupan dunia ini. Tapi jemaah sekalian, yang jadi permasalahannya ketika kita memasuki gerbang kehidupan akhirat, kita tidak lagi diberikan kesempatan untuk memilih untuk memilih pingin yang baik atau pingin yang buruk. Namun di kehidupan akhirat adalah tempat kita menuai hasil pilihan kita di dunia. Kehidupan akhirat adalah tempat untuk memanen apa yang semua kita tanam di dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya jemaah sekalian, dunia ini adalah tempat kita untuk berbekal menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Namun perjalanan kita sangat panjang, sementara waktu kita untuk berbekal sangat singkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kita, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Jemaah sekalian, orang asing itu dia selalu berfikir untuk kembali ke kampung halamannya. Dan dia perlu bekal di dalam perjalanannya. Suatu hari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur. Beliau tidur di atas tikar kasar yang kemudian membekas di tubuh beliau. Para sahabat yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat. Iya. Tapi mereka tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau. Ya. Mereka paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka membuktikan cinta? Dengan ittiba. Dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat cinta. Siapa yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak ittiba, dia tidak meneladani beliau, malah dia mengada-adakan satu kegiatan atau satu acara atau satu amalan yang tidak beliau contohkan, maka cintanya adalah cinta yang palsu. Walaupun dia yakin dalam hatinya dia merasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia malah mengada-ada di dalam agama, tidak ittiba, cintanya adalah cinta yang palsu. Bandingkan dengan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Rela mati berkorban untuk beliau. Maka mereka senantiasa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya mereka melihat di tubuh beliau ada apa namanya bekas tikar kasar ya nampak di tubuh beliau di wajah beliau yang habis beliau gunakan untuk tidur sampai-sampai ada sahabat yang menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya sangat sederhana atau dengan kata lain, beliau orang fakir. Beliau adalah orang yang fakir. Tapi jamaah sekalian jangan salah. Beliau orang fakir, miskin, tapi itu bukan satu masalah buat beliau. Nggak ada masalah apa-apa. Ya. Itu adalah kehidupan yang sengaja beliau pilih. Sebagaimana Allah juga memilihkan itu untuk beliau. Karena kalau beliau mau, mudah saja bagi Allah ketika beliau berdoa minta kekayaan. Artinya itu bukan satu masalah bagi beliau. Walaupun kebanyakan orang itu bagaikan satu petaka dalam hidup. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan masalah apa-apa. Kenapa? Karena beliau selalu seperti orang asing. Selalu ingat kampung halaman. Iya. Maka para sahabat pun memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka adakan sebuah kasur yang empuk. Kasur yang empuk untuk beliau istirahat. Itu tawaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, mendengar tawaran ini, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Ma ana walid dunia? ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada urusan apa aku dengan dunia ini ya ada urusan apa aku dengan nikmat dunia saya nggak ada kepentingan apa-apa padahal cuman sebuah kasur yang empuk ya belum lagi kalau ditawari mobil mewah atau rumah mewah. Cuman sebuah kasur saja. Ya. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya bagi beliau itu sama sekali nggak penting. Kemudian beliau mengatakan, Ma ana fid dunya illa karokibin. Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara istadhalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Seorang pengendara yang bernaung sejenak untuk beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Jamaah sekalian, inilah perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang sangat sementara. Kita hanya beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon untuk kemudian tidak lama lagi kita harus menjalun, menja, me, melanjutkan perjalanan kembali. Tapi yang masalahnya jamaah sekalian, perjalanannya jauh. Sementara waktu kita untuk berbekal sangat singkat. Sangat sedikit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling cerdas. Orang yang paling pintar. Ya. Siapa orang yang paling pintar? Singkirkan dulu semua bayangan kita tentang orang yang paling pintar. Orang yang paling berprestasi di sekolah. Orang yang paling tinggi IQ-nya. Orang yang paling pintar manajemen bisnisnya sehingga dia jadi kaya raya atau karirnya luar biasa. Ya. Sehingga dia menjadi pejabat. Itu semua singkirkan. Siapa orang yang paling pintar? Orang yang paling cerdas secara hakiki. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Sahabat ini mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdol, yang paling mulia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Apa maksudnya yang paling baik akhlaknya jamaah sekalian? Itu sudah mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Akhlak kepada Allah adalah mentauhidkannya, tidak menyekutukannya senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang berikutnya barulah akhlak kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, bersabar menghadapi gangguan mereka. Inilah akhlak kepada hamba-hamba Allah. Inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling baik akhlaknya, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada hamba-hamba Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kata orang tersebut, "Wa ayyul mu'minina aqyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Jamaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik di dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian orang yang paling pintar di dunia. Yaitu orang yang paling banyak mengingat mati. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan dia mengingat mati kemudian dia jadi patah semangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melanjutkan yang juga paling baik di dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Inilah jemaah sekalian tugas kita di dunia ini. Ingat mati dan lakukan persiapan menghadapi kehidupan setelah mati. Ingat mati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bukan hanya untuk ingat mati, tapi banyak mengingat mati. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini, yaitu kematian. Semakin banyak seseorang mengingat mati, maka dia makin cerdas, makin pintar kalau dia semakin baik di dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jemaah sekalian, kalau begitu apa persiapan kita? Menghadapi kehidupan setelah kematian. Kita harus berbekal. Apa bekal-bekal yang terbaik? Apa bekal-bekal yang harus kita bawa untuk kehidupan setelah kematian? Yang apabila kita membawa bekal itu, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita nggak membawa bekal itu, kita nggak akan selamat. Iya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, bekal yang terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, perjalanan yang sangat panjang di negeri akhirat, perjalanan yang tidak ada batas, kecuali surga dan neraka. Maka bekal yang terbaik yang harus kita bawa agar kita sampai ke tempat tujuan yaitu kampung halaman kita yang sebenarnya dari sanalah bapak kita berasal Nabi Adam alaihissalam dari surga bekal yang terbaik itu adalah tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyalahkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian sebaik-baiknya bekal. Sebaik-baiknya bekal yang akan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Barang siapa yang membawanya dia pasti selamat. Bahkan meski dia tidak membawa bekal yang lain. Dan barang siapa yang tidak membawanya dia pasti celaka. Walaupun dia membawa bekal yang lain sebagaimana di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Kata Allah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun mereka itulah orang-orang yang Allah akan berikan anugerah keamanan dan hidayah. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, siapa itu orang yang beriman? Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah yang dimaksud orang yang beriman. Yaitu orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Karena kalau orang melakukan syirik, imannya itu menjadi batal. Imannya itu terhapus, itulah bahaya syirik. Makanya tadi saya katakan Siapa yang membawa bekal sebanyak apapun tapi dia tidak membawa bekal tauhid, yaitu dia menyekutukan Allah, tidak ada manfaatnya semua bekalnya. Karena seluruh amal ibadahnya akan terhapus apabila dia menyekutukan Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Lain asyrakta layahbatanna amaluka Walatakunanna minal khasirin kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma kita beribadah. Percuma kita beribadah kalau kita melakukan syirik. Amal ibadah kita akan terhapus. Iya. Jadi ini syarat untuk beriman. Syarat menjadi orang yang beriman harus menjauhi segala macam perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua Allah kabarkan apa anugerah yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Kata Allah, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka itulah yang Allah akan berikan keamanan dan hidayah. Apa maksudnya keamanan di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah Allah akan melindunginya dari azab Allah, dari segala macam bentuk azab. Apakah azab di dunia azab di alam kubur, azab di hari kebangkitan. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah azab neraka. Maka dalam ayat ini Allah telah memberikan jaminan. Allah berjanji, barang siapa yang tidak mempersekutukan Allah, Allah akan berikan keamanan kepadanya. Dia pasti selamat. Dia pasti selamat. Iya. Pasti, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an al jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an an nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Tetapi orang yang berjumpa dengan Allah dan dia menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Jadi jamaah sekalian ini kepastian. Orang yang mentauhidkan Allah tidak mempersekutukan Allah pasti masuk surga. Sementara orang yang melakukan kesyirikan dia pasti masuk neraka. Ya. Pasti, tidak mungkin tidak. Walaupun orang musyrik ini melakukan berbagai macam kebaikan. Katakanlah dia sholat, puasa, zakat. Kalau dia jadi pemimpin, dia nggak pernah korupsi. Iya, nggak pernah korupsi tapi suka menzolimi masyarakat, ya, dengan cara menggusur-gusur sama saja. Ya. Sama saja namanya itu. Ya. Katakanlah dia baik, ramah kepada orang. Semua orang suka. Hanya satu dosanya. Hanya satu dosanya. Apa dosanya? Syirik. Atau kufur kepada Allah. Maka semua amal kebaikannya itu tidak ada apa-apanya. Terhapus semuanya. Terhapus semuanya. Iya. Jadi, inilah bahaya dosa syirik. Sebaliknya, orang yang melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Segala macam perbuatan dosa dia kerjakan. Hanya satu yang dia tidak kerjakan. Kesyirikan atau kekufuran. Ya. Maka jemaah sekalian, orang seperti ini masih ada harapan mendapatkan ampunan. Masih ada harapan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan ayat ke-116. Dalam surat An-Nisa dalam dua ayat. 48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi, ayat ini menerangkan kepada kita dosa apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba selama itu bukan syirik dan kufur. Sebanyak dan seberat apapun, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan bila Allah menghendaki. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan wahai anak Adam andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi namun engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula subhanallah satu dosa yang tidak dia kerjakan namun dia membawa dosa sepenuh bumi. Tapi dengan sebab itu Allah mengampuninya apabila Allah menghendaki. Iya. jamaah sekalian, apabila Allah menghendaki, berarti ada yang Allah tidak kehendaki. Jawabannya ada. Dia nggak melakukan syirik, dia nggak melakukan kekufuran. Semua dosa dia kerjakan dan Allah tidak menghendaki diampuni. Kalau begitu, bagaimana nasibnya? Ya masuk neraka. Tetapi kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak melakukan kekufuran, dia tidak kekal di neraka. Itu bedanya. Bedanya dengan orang yang melakukan syirik. Orang yang melakukan syirik dipastikan kekal di neraka. Nauzubillah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa atau surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah" faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim tersebut artinya nggak ada harapan mendapatkan syafaat iya Wa min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia tidak bertobat kepada Allah, dosanya tidak akan diampuni, dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Nauzubillah. Inilah kerugian yang paling besar. Makanya jemaah sekalian, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah tauhid. Apa itu tauhid yang sesungguhnya? Untuk memahami tauhid, pahamilah kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? kalimat yang sangat agung. La ilaha illallah. Pintu masuk ke dalam Islam. Tapi juga pintu keluar. Siapa yang mengamalkannya dia masuk Islam, siapa yang tidak mengamalkannya dia keluar dari Islam. Jangan dikira ini hanya pintu masuk. Ini juga pintu keluar. Iya. Apa arti kalimat la ilaha illallah? Ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Inilah dua rukun tauhid. Barang siapa mengamalkannya maka dia orang beriman. Siapa yang tidak mengamalkan satu dari dua rukun tersebut maka dia kafir. Atau kalau tadinya dia mukmin, dia murtad, keluar dari Islam. Jadi inilah ilmu terpenting yang harus kita pahami dua rukun kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan jamaah sekalian? Artinya adalah mengingkari dan menyalahkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu arti la ilaha. Tatkala kita mengucapkan la ilaha, artinya kita mengatakan semua yang disembah selain Allah salah. Semua yang disembah selain Allah batil, tidak benar, bahkan bodoh. Makanya orang-orang musyrik disebut jahiliyah. Orang-orang yang sangat bodoh. Kenapa bodoh jemaah sekalian? Karena mereka menyembah selain Allah yang tidak sedikit pun pernah menciptakan mereka, tidak pula memberikan rezeki, tidak juga memberi manfaat, tidak juga mampu menimpakan mudarat, tidak pernah mendengarkan doa-doa mereka, tidak bisa mengabulkannya, kalau bukan bodoh, maka apa itu namanya? Iya. Ini sangat bodoh orang-orang musyrik itu. Makanya jamaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang musyrik dahulu, ucapkan la ilaha illallah. Mereka melapor kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, tolong pak apa namanya ponakanmu ini suruh berhenti. Masa dia membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami? Mereka bilang membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi mereka bilang dia membodoh-bodohkan kami karena mereka sadar itu bodoh. Mereka paham itu bodoh. Tapi nggak mau dibodoh-bodohkan. Iya, sangat bodoh jamaah sekalian mereka menyembah makhluk yang seperti mereka juga. Bahkan kebanyakan yang mereka sembah itu lebih lemah daripada mereka. Seperti patung-patung yang mereka buat sendiri. Kalau mereka mau hancurkan bisa. Itu yang mereka sembah. Kalau bukan bodoh apa namanya itu? Mereka menyembah makhluk yang tidak menciptakan mereka, tidak memberikan rezeki, tidak memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat, tidak pernah mendengarkan doa-doa mereka, tidak pula mengabulkannya. Jadi, ini rukun yang pertama, an-nafyu, penafikan. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung di dalam kalimat illallah. Apa artinya penetapan? Artinya meyakini hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Oleh karena itu, kesimpulan makna la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Saya ulangi. La ilaha illallah artinya adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, atau tiada sesembahan selain Allah itu kurang tepat. Kenapa? Karena buktinya Tuhan selain Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Maksudnya yang disembah selain Allah ada, bukan tidak ada. Makanya lebih tepat kita katakan tidak ada yang berhak disembah. Walaupun mereka ada, tapi mereka nggak berhak. Itu arti kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya. Kalau buat terjemahan, buat yang tepat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang benar. Tidak ada sesembahan yang patut disembah atau yang boleh disembah kecuali Allah. Itu arti kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah Allah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah semuanya selain Allah adalah salah. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tidak patut dipersekutukan. Iya. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita rukun dan makna kalimat la ilaha illallah. Baik, inilah tauhid. Tauhid artinya menyalahkan, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, andai ada orang solat, rajin solat bahkan, rajin juga berpuasa, puasa Ramadan, puasa sunnah. Dia juga berzakat, bahkan dia juga naik haji berkali-kali, sering umroh. Kalau dia wanita, dia pakai jilbab. Tapi, dalam hatinya ada satu keyakinan, bahwa boleh menyembah selain Allah. Boleh menyembah selain Allah. Misalkan, boleh menyembah Yesus. Enggak boleh kita menyalahkan Nasrani katanya. Enggak boleh menyalahkan mereka. Enggak boleh menyalahkan agama lain katanya. Mereka juga menyembah Tuhan. Tuhan menurut versi mereka. Kata dia, enggak salah. Walaupun dia sendiri enggak pernah ber, nggak pernah masuk gereja, Enggak pernah berdoa kepada Yesus. Tapi dalam keyakinannya, dia enggak menyalahkan. Bahkan dia mengatakan semua agama sama, semua dilindungi undang-undang. Maka apa hukum orang seperti ini? dia murtad keluar dari Islam. Iya. Kenapa? Karena dia nggak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah jelas. Kalimat yang mana yang tidak diamalkan? An-nafiyu. La ilaha. Dia tidak mengamalkan la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Dan juga dia mendustakan ayat-ayat Allah. Contohnya ayat yang dia dustakan. Surat Ali Imran kalau tidak saya, kalau tidak salah ayat ke-19. Mungkin ibu-ibu tahu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ya. Ayat ke berapa itu? 19. Betul ya? Iya. Kata Allah sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Pada ayat yang lain masih di surat yang sama Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal fala yuqbala min wa fil akhirati khasirin barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi iya artinya kalau dia mengatakan semua agama sama itu artinya dia mendustakan ayat ini Allah mengatakan hanya Islam yang Allah ridhoi artinya hanya Islam yang benar maka ketika dia membenarkan agama lain, dia mendustakan ayat ini. Enggak ada pengaruhnya. Dia mengatakan itu sudah dijamin undang-undang, -undang, ada pengaruhnya. Itu hak asasi setiap orang, Enggak ada pengaruhnya. Dan itu bukan hak. Itu bukan hak asasi orang, bukan. Walaupun mereka mengatakan itu hak asasi, itu bukan hak asasi. Dia enggak berhak. Dia enggak berhak beragama selain Islam. Manusia enggak berhak menyembah kecuali kepada Allah. Ini termasuk apa namanya kemajuan-kemajuan modern dalam bidang sosial yang bertentangan dengan Islam. Ketika mereka mengatakan memilih agama itu hak asasi, itu bukan haknya. Haknya adalah memilih Allah sebagai sesembahannya dan memilih Islam sebagai sesembahannya. Allah tidak berikan kepada hak kepada seorang manusia hak untuk menyembah selainnya atau hak untuk memilih agama selain Islam. Tidak ada hak itu. Iya. Itu kekufuran. Jangankan yang memilihnya, yang membenarkannya kafir seperti dia tidak ada bedanya. Innakum idam misluhum. Kalau kalian membenarkan mereka, kalian seperti mereka. Iya. Wa may yatawallahu minkum fa inna minhum. Siapa di antara kamu yang bersikap loyal kepada mereka, yang cinta kepada mereka, yang membenarkan mereka, maka dia bagian dari mereka. Iya. Jadi ini hukumnya. Enggak ada gunanya seseorang itu sholat tapi dia masih percaya boleh menyembah selain Allah. Dia belum bertauhid, dia belum beriman. Contoh lain, ada orang yang yakin segala sesuatu yang disembah selain Allah salah. Apakah namanya Yesus atau patung-patung, ya berhala-berhala, matahari, bulan dan bintang, dewa-dewi dan dewa dewa itu setan. Ya. Dewa-dewi itu syaitan ya. Yang menipu mereka ya, Mengaku dari kayangan ya, Padahal syaitan Apa saja Dia yakin semuanya salah Tapi Pada kenyataannya Pada kenyataannya Dia beribadah kepada selain Allah Maka sama saja Dia pun telah mempersekutukan Allah Walaupun dia yakin hanya Allah yang patut disembah. Namun dia beribadah kepada selain Allah. Dan seringkali orang yang melakukan ini tanpa mereka sadar. Contohnya, orang yang datang di kuburan-kuburan tertentu yang mereka anggap keramat. Dan dalam Islam tidak ada kuburan keramat. Atau ke tempat-tempat tertentu yang dia anggap keramat menurutnya di situ ada penunggunya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut atau berdoa kepada penunggu yang ada di tempat itu. Maka dia telah beribadah kepada mereka. Kenapa? Karena doa itu adalah sebesar-besarnya bentuk ibadah kepada Allah. Hanya saja dia mungkin nggak sadar. Dia pikir itu bukan ibadah Padahal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada penghuni kubur atau kepada siapapun selain Allah berarti dia telah beribadah kepada mereka. Contoh lain, mereka juga menyembelih sebagai pendekatan diri atau pengagungan dan penghormatan kepada selain Allah, kepada penghuni kubur atau kepada jin-jin yang mereka anggap sebagai penunggu di satu tempat. Maka mereka telah beribadah kepada kepada para jin tersebut dengan menyembelih hewan kurban. Karena menyembelih itu ibadah. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Fasholli li wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Ini menunjukkan menyembelih itu ibadah. Maka siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Walaupun dia yakin hanya Allah yang berhak disembah, maka dia adalah orang yang telah mempersekutukan Allah. Iya. Contoh lain, ibu-ibu sekalian, orang yang melakukan syirik. Orang yang percaya kepada jimat. Atau menggunakan jimat. Iya. Dia bertawakal kepada jimat. Dia yakin jimatnya bisa melindungi dia dari mara bahaya Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Ada pula orang yang merasa yakin ada hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya ada hari-hari tertentu, angka-angka tertentu yang bisa memberikan apa namanya? kesialan. Yang bisa menimpakan kesialan. Iya. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik. Ada dua orang anak muda-mudi mau menikah. Dipelajari dulu tanggal lahirnya kapan. Ternyata setelah dipelajari, katanya nggak cocok. Kalau nikah bisa mendatangkan kesialan. Ini syirik syirik dan zolim. Ya, zolim kepada calon pengantin tersebut. Iya. Zolim namanya ini. Ya. Menghalangi orang mau menikah. Jangankan menghalangi Bapak Ibu sekalian, menunda-nunda saja kalau ada seorang laki-laki yang soleh laki-laki yang baik melamar anak perempuan kita dan anak kita suka, kemudian kita halang-halangi, maka kita zolim. Orang tua yang seharusnya membantu malah menghalang-halangi, itu zolim. Atau menunda-nunda tanpa alasan yang syar'i, itu sudah zolim. Ya. Contoh alasan yang tidak syar'i, kakaknya belum menikah. Ya. nggak ada masalah walaupun adiknya lebih dulu menikah. Siapa yang menghalangi adiknya mau menikah, karena kakaknya belum menikah, itu zolim namanya. ya. Apalagi hanya gara-gara tanggal lahir. ya. itu sampai syirik. Bukan zolim lagi, syirik. ya. Ini contoh dan masih banyak tersebar. Nggak mau menikah di bulan bulan apa? Ya. Bulan tertentu nggak mau menikahkan anak karena bisa mendatangkan kesialan. Ini syirik dan masih banyak tersebar dan masih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan. Saya menulis sebuah buku yang berjudul Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri dan Peringatan dari Bahaya Syirik. Di situ ada penjelasan kurang lebih ada 30 atau 40 macam kesyirikan. Ya. Mungkin bisa dibaca di buku tersebut. Intinya harus kita pelajari. Harus kita menuntut ilmu agama untuk mengenal kesyirikan. Karena kalau kita menghadap Allah membawa dosa kesyirikan ini, kita nggak mungkin selamat. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa apapun, tapi kita tidak menyekutukan Allah, tapi kita tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kekufuran kepadanya, maka kita pasti selamat. Tapi ada orang yang selamat secara langsung, ada yang tidak langsung. Ya, artinya ada yang mampir dulu di neraka, nggak lama hanya 2000 tahun. Ya. Ada yang langsung masuk surga. Artinya apa? Ini menunjukkan setiap dosa nggak boleh kita pandang remeh, walaupun bukan kesyirikan dan kekufuran. Tapi harus kita paham juga, segala dosa apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Inilah bekal yang pertama, bekal yang terbaik. Kemudian bekal yang kedua, solat lima waktu. Inilah bekal yang terbaik yang kedua yang perlu kita bawa untuk berjumpa dengan Allah solat lima waktu karena meninggalkan solat itu adalah kekufuran dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat dan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan seorang hamba yang pertama akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik, semua amalan akan ikut baik. Tapi kalau solatnya rusak, semua amalan akan ikut rusak. Iya. Yeah disebutkan dalam riwayat yang lain pertama diperiksa solat wajibnya dulu kalau solat wajibnya kurang khusyuknya kurang menepati waktunya maka disempurnakan dengan solat-solat sunnahnya ya inilah pentingnya solat-solat sunnah untuk menyempurnakan amalan wajib kita tapi bukan berarti boleh tinggalkan wajib diganti sunnah bukan ya hanya yang kurang khusyuknya yang kurang menepati waktunya itu yang bisa ditutupi dengan solat-solat sunnah. Demikian pula puasa wajib dan semua amalan akan dihisap seperti itu. Puasa yang wajibnya dulu diperiksa, kalau ke, ada kekurangan, misalkan dalam puasanya tidak menahan lisannya untuk mengucapkan yang haram, maka ditutup dengan puasa-puasa sunnahnya. Demikian seterusnya ibu-ibu sekalian, uh, setiap amalan wajib diperiksa terlebih dahulu kemudian diperiksa amalan sunnah untuk menutupi kekurangan yang wajib. Iya. Nah, solat yang menjadi kunci utama. Apabila baik solat kita, seluruh amalan akan ikut baik. Apabila buruk, seluruh amalan akan ikut buruk. Iya. Jadi ini harus menjadi prioritas utama. Solat lima waktu. Kalau kita berusaha membangunkan anak kita untuk pergi ke sekolah, mestinya kita harus lebih bersemangat membangunkan anak kita untuk solat subuh. Iya. Ini yang terjadi sudah terbalik. Untuk mengejar dunia, orang tua begitu semangat memberikan motivasi kepada anaknya. Tetapi untuk akhirat kurang semangat. Hanya sekedarnya saja. Padahal dalam Al-Quran apa kata Allah? وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Kejarlah yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Cobalah perhatikan ayat ini. Akhirat Allah suruh kejar. Adapun dunia Allah nggak suruh kejar. Cuman kata Allah, jangan kamu lupakan. Kamu boleh nikmati dunia, silahkan. Tapi sekarang dibalik. Kata mereka, harus seimbang. Kata siapa harus seimbang? Allah katakan, akhirat disuruh kejar. Dunia sekedar jangan lupakan. Mereka bilang harus seimbang. Iya. Ini salah besar. Bagaimana mau diseimbangkan? Dunia ini kecil, dunia ini sedikit, dunia ini singkat. Bagaimana ceritanya mau diseimbangkan dengan akhirat? Iya. Ini salah besar. Ada lagi yang sampai mengatakan, silahkan kamu kejar duniamu, tapi jangan lupa sholat. Iya. Sholat cuma sekedar kamu jangan lupa. Silahkan kalau kamu mau jadi pengusaha sukses, mau berhasil dalam pendidikan, silahkan. Tapi jangan lupa sholat ya. Padahal yang Allah perintahkan suruh kejar adalah solat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ilmu kita tentang agama. Itu yang disuruh kejar. Ilmu dunia jangan kamu lupakan. Kamu juga butuh ilmu dunia. Tapi yang disuruh kejar bukan ilmu dunia, ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci setiap orang yang pintar dalam masalah duniawi. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara agama. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi orang yang Allah benci. Dia begitu pintar dalam masalah duniawi. Bahasa Inggrisnya Masya Allah, matematikanya Masya Allah. Tapi cara wudhu yang benar dia belum tahu. Cara sholat yang benar dia nggak tahu. Akhlak mulia dia nggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah dia belum tahu. Nah ini bahaya. Ya, dalam perkara duniawi, duniawi dia begitu menguasai, pada saat yang sama dalam perkara akhirat dia begitu bodoh, tidak paham. Ya. Ini bekal yang kedua, solat. Yang ketiga ibu-ibu sekalian, termasuk bekal yang terbaik untuk menghadapi kehidupan akhirat di samping ibadah-ibadah tadi, solat, puasa, zakat dan lain-lain, maka termasuk bekal yang terbaik adalah menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan. Ya. Ini termasuk bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Artinya kalau dia lepaskan dua kesusahan, Allah lepaskan juga dua kesusahan pada hari kiamat. Demikian seterusnya jamaah sekalian, semakin banyak kita menolong kaum mukminin di muka bumi ini, pada hakikatnya itu bukan menolong mereka, tapi menolong kita di hari kiamat. Itu yang harus kita pahami. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, mana kosat sadakatun min malin. Sedekah itu nggak pernah mengurangi harta, justru menambah harta kita di akhirat kelak. Iya. Tidak sedikit pun membuat kita miskin. Justru membuat kita semakin kaya raya. Jadi kita bersedekah, kita menolong orang. Sama sekali nggak menolong dia sebetulnya pada hakikatnya. Tapi menolong diri kita sendiri di hari kiamat kelak. Iya. Sebaliknya, termasuk sejelek-jeleknya bekal adalah berbuat zolim. Berbuat zolim. Makanya Nabi Shallallahu Wasallam pernah mengabarkan ada orang yang muflis, bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Dia rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, dan rajin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu juga dia suka menggibah, dia suka namimah, dia suka menghina, dia mencuri harta orang, bahkan dia memukul sampai membunuh orang. Inilah orang yang bangkrut. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah dia zolimi tersebut akan mengambil pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya di hari kiamat. Sampai dia bisa-bisa nggak tersisa lagi untuk dia. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata pahalanya tidak cukup untuk membayar kezolimannya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Dia yang nanggung. Lalu dia dilempar ke neraka. Naudzubillah. Jadi hati-hati, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga sikap kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Iya. Tapi hendaklah kita membantu kaum muslimin agar Allah menolong kita di hari kiamat. Iya. Dan jemaah sekalian, subhanallah, betapa banyak kaum muslimin di masa ini yang membutuhkan pertolongan. Iya. Yang membutuhkan pertolongan sangat banyak. Di sekitar kita ataupun kaum muslimin di seluruh dunia. Lihatlah, bukalah mata kita. Jangan hanya melihat di sekitar kita rumah-rumah yang bagus. Lihatlah di kampung sebelah. Bahkan lihatlah sampai ke dunia luar. Sampai ke luar negeri. Ya. Mungkin ibu-ibu mendengarkan di hari-hari ini saudara-saudara kita di Syria dibunuh, dibantai, dibom oleh orang-orang kafir. Ya. Dan oleh orang-orang Syiah, kelompok sesat kelompok sesat Syiah itu bersatu dengan orang-orang kafir untuk melakukan pembunuhan massal, pembantaian terhadap kaum muslimin di Syria, belum lagi di Palestina, di Rohingya, di, di Myanmar, ya. Di Irak dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Ini apa namanya? peluang bagi kita untuk mengumpulkan bekal-bekal kebaikan menghadapi kehidupan yang sangat panjang, kehidupan di akhirat kelak. Iya. Jemaah sekalian, sesungguhnya masih banyak bekal-bekal yang terbaik yang bisa kita bawa. Intinya, setiap amal soleh yang kita kerjakan itu adalah bekal yang terbaik. Dan yang disebut dengan amal soleh apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, kita ikhlas karena Allah. Yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut amal soleh. Itulah bekal yang akan bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat. Apabila kita melakukan amalan tanpa keikhlasan, maka itu justru akan memperberat perjalanan kita. Justru akan menjadikan kita sam tidak sampai pada tujuan. Sebaliknya, walaupun kita sudah ikhlas, tapi tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak akan menjadi bekal yang baik, justru akan menjadi sebab yang menjerumuskan kita di dalam azab Allah. Ya, makanya ini dua prinsip dalam ibadah, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan ibadah dengan dua syarat ini, maka seluruh ibadah itu akan menjadi bekal-bekal kita untuk perjalanan di kehidupan akhirat agar kita sampai pada tujuan kita yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, barangkali ada tanya jawab saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon eh, caranya Ustaz. tadi disebutkan bahwa syarat syarat amal soleh diterima adalah ikhlas. Salah satunya adalah ikhlas. Nah, ikhlas menurut saya ini kok susah sekali. Uh, terkadang kita di awal itu sudah ikhlas, tapi di tengah jalan setan datang. Nah, eh, apa upaya yang kita lakukan supaya kita bisa kembali lagi? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, uh, kalau seandainya terjadi seperti itu, apakah uh, amalan kita itu hilang semuanya atau yang terakhir? Jadi setelah kita berusaha, uh, maka Allah uh, Allah akan melihat amalan kita yang terakhir pada kondisi yang terakhir itu yang kita eh, yang dilihat sama Allah. Jazakallah khair. Wah ya. Baik. Yang pertama, telah kita jelaskan tadi dua syarat ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Siapa yang tidak memenuhi satu dari dua syarat ini, maka ibadahnya tidak akan diterima. Tapi kenyataannya tidak mudah untuk memenuhi dua syarat ini. Maka bagaimana agar kita bisa mengamalkannya? Minimal dengan tiga perkara. Yang pertama menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Yang kedua berusaha mengamalkannya yang ketiga, minta tolong kepada Allah. Ya, Artinya, kita harus memahami hakikat keikhlasan di dalam dalil-dalil syar'i dan hakikat ittiba. Kita harus berusaha mempelajari apa yang dimaksud keikhlasan, apa yang dimaksud dengan ittiba atau bagaimana cara meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menuntut ilmu. Oleh karena itu di dalam misalkan buku-buku hadis ada bab khusus tentang ikhlas. Contohnya, ibu-ibu sekalian harus punya buku Riyadus Solihin. Itu minimal untuk belajar hadis. Iya. Terutama terkait dengan adab-adab. Nah, di Riyadus Solihin itu Imam Nawawi menyebutkan pertama sekali bab ikhlas. Beliau sebutkan tiga ayat, kemudian kurang lebih ada dua belas hadis. Coba baca dan pelajari itu. Iya. Baca dan pelajari. Baca keterangan para ulama. iya, Di antaranya yang bagus ada penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi beliau punya syarah terhadap kitab Riyadus Salihin, Coba dibeli, dibaca, dipelajari. Iya. Ini contoh untuk belajar tentang keikhlasan. Atau paling tidak hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama kan tentang niat. Pahami penjelasan para ulama. Iya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, menuntut ilmu, pelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ikhlas. Demikian pula tentang ittiba. Yang kedua berusaha mengamalkannya. Artinya harus ada usaha dari kita mengamalkannya. Bagaimana cara berusahanya? Luruskan niat kita hanya karena Allah. Kemudian apabila di tengah ibadah, jadi sebelum ibadah kita luruskan dulu. Sebelum ibadah kita tanya kepada diri kita dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, karena siapa saya beribadah? Pertanyaan yang kedua, dengan cara apa saya beribadah? Jangan lakukan ibadah sebelum kita bisa menjawab dua pertanyaan ini. Kalau enggak, enggak diterima ibadah kita. Enggak sah. Kalau ternyata jawaban yang pertama karena Allah, lakukan. Tapi kalau jawabannya karena Allah dan juga ingin dipuji, itu namanya ria. Maka luruskan niat kita. Luruskan. Jangan kemudian kita, sudahlah saya nggak jadi beramal, saya nggak ikhlas. Jangan. Tapi luruskan. Luruskan niat kita. Kalau kita nggak jadi beramal, itu salah. Apalagi kalau itu wajib sudahlah saya nggak jadi pakai jilbab karena saya belum ikhlas. Itu permainan setan namanya. Ya. Ada juga yang mengatakan saya bersihkan hati dulu, nggak boleh pakai, nggak, saya belum pantas pakai jilbab. Itu permainan setan. Segera bersihkan hati, segera pakai jilbab, nggak usah tunda-tunda. Memang kematian menunggu kamu taubat. Ya. Kematian menunggu kita bersihkan hati tidak kan? Harus secepatnya. Itu termasuk permainan setan. Saya harus ikhlaskan dulu baru saya pakai jilbab. Sekarang ikhlaskan dan langsung pakai. Iya. Jadi seperti itu. Sama dengan seorang laki-laki. Dia mau sholat berjamaah. Ah, takut nggak ikhlas, nggak jadi. Ya, ini salah. Pergi sholat berjamaah dan luruskan niatnya. Iya. Kemudian jawaban yang kedua, kalau jawabannya ya saya sudah tahu ini sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Tapi kalau jawabannya saya belum tahu ilmunya ini, ini benar nggak sesuai petunjuk Nabi atau tidak? Belum yakin, jangan lakukan. Belajar dulu. Pelajari dulu, jangan lakukan. Nah itu. Jadi dua pertanyaan ini harus terjawab, baru kita melakukan amalan. Kemudian, sampai kapan kita harus, apa namanya, menjawab dua pertanyaan ini sepanjang amalan. Artinya sepanjang amalan harus kita jaga. Ini masih ikhlas atau tidak? Bisa saja orang awalnya ikhlas, di tengah perjalanan dia kemudian ria. Misalkan dia lagi sholat, awalnya ikhlas, tiba-tiba datang seseorang. Kayaknya orang ini lagi perhatiin saya. Ya. Mulai dia bagus-baguskan ibadahnya, mulai dia tampakkan khusyuknya, bahkan kalau perlu ada kedengaran nangis-nangis sedikit. Ya. Nah ini contoh. Jadi harus dia jaga terus. Nah, sekaligus pertanyaan yang kedua tadi, kalau dia sempat ada keinginan saya ingin dipuji orang ini, lalu dia segera menepis sehingga akhir ibadahnya dia ikhlas, maka ini ibadahnya sah dan, diterima oleh Allah. Tapi kalau kemudian dia biarkan sampai akhir, maka maka tergantung ibadahnya. Bisa jadi semuanya tidak diterima, bisa jadi sebagian diterima, sebagian enggak. Tergantung ibadahnya. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada yang satu paket dari awal sampai akhir, ada yang tidak satu paket. Contohnya yang satu paket apa? Solat. Solat dari takbir sampai salam semuanya berhubungan. Jadi kalau di pertengahan solat dia tidak ikhlas dan dia biarkan sampai selesai, maka dari awal sampai akhir tidak diterima solatnya. Contoh yang tidak satu paket, tidak berhubung antara awal dan akhir. Baca Quran misalkan, dia baca 100 ayat, sampai 50 ayat dia masih ikhlas. 50 ayat berikutnya dia sudah ingin dipuji orang. Maka 50 ayat yang per, yang pertama dia dapat pahala, 50 ayat yang kedua dia tidak dapat pahala. Jamaah sekalian, kalau tidak dapat pahala masih mending. Namun yang ini kalau kita tidak ikhlas dapat dosa terbesar yaitu syirik kecil, ria. Ria itu syirik kecil. Ya, walaupun tidak menyebabkan murtad. Tapi termasuk dosa terbesar yaitu syirik kecil. Jadi beribadah mau pingin dapat pahala malah dapat dosa. Nah itu. Ini yang kedua yang harus kita lakukan, amalkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita dalam beribadah senantiasa ikhlas hanya mengharapkan ridhonya dan pahalanya serta balasannya serta mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh pertolongan Allah. Makanya kita tidak patut menyembongkan diri. Pada hakikatnya kita bisa menjadi orang baik karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ibu-ibu kalau mau cepat ditulis. Hmm. Saya mohon maaf, saya hanya sampai jam 11, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syarat yang ketiga tadi uh, yaitu menolong saudara-saudara kita muslim uh, dalam bidang apa kita menolong saudara-saudara kita dan mohon contohnya. Terima kasih. Jawabannya dalam segala bidang. Baik dalam perkara agama maupun perkara duniawi dan yang lebih utama dalam perkara agama. Dalam perkara duniawi misalkan saudara kita sakit, kita bantu ngasih obat. Dia lapar, kita kasih makan. Dia butuh pakaian yang layak, kita berikan. Semuanya, apa saja. Kebutuhan saudara kita dalam perkara duniawi, kita berikan pertolongan semampu kita. Apa saja. Dan dengan cara apa saja. Contohnya dengan eh, jabatan kita, kedudukan kita, atau harta kita, atau fisik kita. Ya, dengan fisik kita misalkan ada orang yang perlu ngangkat-ngangkat barangnya, kita bantu angkat. Ya. Dan seterusnya. Jadi semuanya. Ya. Dengan harta, dengan kedudukan, atau dengan fisik kita. Ya. Kadang hanya dengan sebuah jasa. Ya. Ada istilah dalam syariat memberi syafaat. Misalkan begini. Kita tahu ada orang miskin. Bersamaan dengan itu kita kenal ada orang kaya. Mungkin kita nggak memberi bantuan secara langsung. Tapi kita minta tolong. Kita katakan, uh, misalkan ibu-ibu mengatakan kepada tetangganya, Bu, di sana ada orang miskin perlu bantuan. Kalau ibu mau membantu nanti saya salurkan. Nah, itu juga sudah termasuk bantuan. Jadi kita nggak punya harta pun bisa membantu. Itu segalanya. Itu dalam perkara-perkara duniawi. Selama tidak membantu untuk berbuat, berbuat dosa. Ya. Kita membantu dalam perkara yang mubah atau bahkan dalam ketaatan maka kita dapat pahala. Terlebih lagi dalam perkara agama. Bagaimana membantu orang dalam perkara agama? Memberi nasihat. Apalagi dia melakukan dosa. Kita berikan dia nasihat. Iya. Atau dia seorang santri misalkan di pondok pesantren. Kita berikan beasiswa. Iya. Kita bantu peralatan belajarnya. Iya. Atau kita bantu bangun masjid. Itu semuanya membantu. Itu termasuk kategori membantu saudara-saudara kita dalam perkara agama dan itu yang lebih tinggi daripada dalam perkara duniawi. Baik, jadi semuanya segala bidang selama tidak mengandung dosa. Selama kita tidak membantu saudara kita untuk melakukan perbuatan dosa. Kalau kita membantunya melakukan dosa, maka kita juga dapat dosa. Ya, mungkin contoh ringan, uh, ada orang nggak mau masuk kerja, dia dia minta bantuan, tolong dong kasih paraf di absen, ya kan? Seakan-akan itu baik, tapi itu membantu kejelekan. Ya. Atau kita disuruh tutup mulut. Dia melakukan apa namanya? korupsi di kantor, kita disuruh tutup mulut. Itu bukan membantu itu. Itu menjerumuskan dia. ya? Jadi bukan bantuan seperti itu. ya? Itu membantu dalam dosa tidak dibenarkan. Kalau kita membantu orang melakukan dosa, kita juga berdosa. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri 'alal birri taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Intinya semuanya selama dalam kebaikan. Barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan ini terakhir gitu ya. Hmm. Ustaz, uh, uh, bagi orang kafir yang tidak mentauhidkan Allah, dia bertobat. Uh, itu tentu katanya uh, tidak uh, dia mulai dihitung dari mulai dia uh, uh, apa berislam itu. Tapi bagaimana kalau yang sudah uh, bertauhid dengan media Islam, dia melakukan maksiat yang banyak uh, uh, karena kebodohannya, terus dia bertaubat nasihat, apakah eh, dia dihitung di satu juga ke maksiat yang lama-lama yang kedua Ustaz hukum wanita ber hadisnya hukum wanita ber, eh, memakai parfum Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Baik. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia muslim maupun kafir, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Ya. Orang yang kafir dia bertobat dengan cara masuk Islam, meninggalkan dosa kesyirikan dan juga semua dosa, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Demikian pula orang beriman. Dia melakukan dosa sebanyak apapun, kemudian dia bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena dosanya sudah Allah hapus. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Penerima Taubat. Tetapi dengan syarat dia memenuhi syarat-syarat taubat. Apa saja syarat taubat? Yang pertama ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosanya. Yang ketiga meninggalkannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, taubat pada waktunya, sebelum habis masanya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, apabila dosanya itu adalah kedoliman kepada orang lain, dia harus minta maaf. Atau kalau pernah ambil barang orang harus dikembalikan, atau minta penghalalan. Iya barulah Allah akan mengampuni. Jadi, siapa yang bertobat dengan memenuhi enam syarat taubat ini, atau lima syarat, kalau dosanya hanya kepada Allah, maka Allah maha pengasih, maha pengampun, lagi maha penyayang. Walaupun dia tadinya kafir, dia akan diampuni, demikian pula yang muslim akan diampuni. Iya. Jadi nggak ada bedanya, muslim atau kafir. Kalau betul-betul bertobat, maka Allah akan ampuni. Iya. Kemudian yang kedua tentang apa? Oh ya, wanita pakai parfum. Wanita pakai parfum itu hanya khusus boleh parfumnya tercium oleh mahramnya atau suaminya. Tidak boleh prinsipnya dalam Islam. Wanita itu tidak boleh terlihat kecantikannya, keindahannya dan segala hal yang menarik darinya oleh laki-laki lain selain daripada suaminya ataupun mahramnya. Ya. Tapi sayang sekali di masa ini sering terbalik. Kalau di rumah dandanannya biasa-biasa aja. Ya. Kalau keluar rumah baru luar biasa dandanannya. Ya. Semua orang tertarik ingin melihat termasuk dalam hal parfum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan keras. Ayyumam ra'atin istaqtarat famarrat 'ala rijal liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang mengenakan parfum kemudian dia keluar dan melewati kaum laki-laki lalu mereka mencium baru harumnya, maka wanita itu adalah pezina. Ya. Wanita itu adalah pezina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia dihukumi seperti wanita pezina. Kenapa? Karena dia telah menyebabkan kaum laki-laki berzina. Yaitu zina apa? Bisa jadi zina pandangan, zina mata, bisa jadi zina tangan, bisa jadi zina hati. Hati berangan-angan. Ya. Dan yang lebih dahsyat adalah zina kemaluan. Ya, di zina itu ada tingkatan-tingkatan. ya. Karena dia menyebabkan laki-laki berzina, apakah zina mata sampai zina kemaluan, maka Nabi SAW mengatakan dia adalah pezina. Ini menunjukkan apa? Itu dosa besar. Itu dosa besar. Apalagi sudah harum, penampilannya juga menggoda kaum laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, Al-mar'atu auratun. idha kharajat min bayitiha istashrafah syaitan. Wa akrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri bayitiha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah, setan akan menghiasinya. Jemaah sekalian, pertanyaannya, setan menghiasi wanita ini yang sudah pakai jilbab atau yang belum pakai jilbab? Dua-duanya. Dua-duanya. Nabi SAW nggak mengatakan kalau dia pakai jilbab setan nggak akan menghiasinya, tidak. Dua-duanya. Hanya saja yang nggak pakai jilbab, yang nggak menutup aurat tentu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Lebih dahsyat tuh bagi kebanyakan orang. Tapi bagi sebagian orang dia lebih suka yang pakai jilbab. Iya. Artinya apa? Wanita itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, setan akan menghias-hiasinya, akan memperindahnya supaya laki-laki melihatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat seorang wanita yang lebih dekat dengan rahmat Allah ketika dia berada di dalam rumahnya. Artinya kalau wanita itu keluar rumah, dia menjauh dari rahmat Allah. Iya. Makanya kalau mau keluar rumah, betul-betul ada keperluan. Dan dalam Al-Quran Allah telah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Jadi pada hukum asalnya wanita itu nggak boleh keluar rumah. Rumah itu adalah penutup auratnya di samping pakaiannya. Ya. Makanya dalam rumah itu tidak bisa sembarangan dengan saudara-saudara ipar atau sepupu-sepupu, apalagi pembantu-pembantu harus ada hijab, harus ada batas-batas. Ini ruangan khusus pembantu. Pembantu nggak boleh masuk sini, nggak boleh melihat ke sini. Iya. Karena itu rumah itu adalah penutup aurat. Allah katakan dalam Al-Qur'an wa fi buyutikunna. Tidak boleh wanita keluar rumah kecuali memang benar-benar ada keperluan. Itu pun harus uh, menghiasi diri dengan adab-adab syariat. Dengan hijab, dan termasuk tidak boleh pakai parfum. Nah, jadi kalau dia sudah wangi ditambah lagi penampilannya sangat menggoda, tentunya dosanya lebih besar lagi. Iya. Tapi sekarang ada yang nggak keluar rumah, nggak terlihat, tapi fotonya di mana-mana. Iya. Fotonya di Facebook, fotonya di WhatsApp, sama saja namanya itu wanita itu menarik aurat. Wanita itu harus disembunyikan. Seperti hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Sama. Yang nggak pakai jilbab maupun yang sudah pakai jilbab. Artinya apa? Laki-laki itu nggak boleh lihat wanita yang belum pakai jilbab dan bukan berarti kalau dia sudah pakai jilbab boleh dia lihat tidak. Artinya apa? kalau foto-foto wanita yang nggak pakai jilbab itu nggak boleh. Bukan berarti kalau dia sudah pakai jilbab atau sudah pakai cadar dia boleh foto-foto kemudian diupload ke medsos. Itu salah kaprah namanya. Iya. Jadi demikian. Secara ringkas, hukum di dalam syariat perhiasan wanita demikian pula harum-harumnya tidak boleh tercium oleh selain mahramnya atau selain suaminya. Ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ala wa alihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.